alihi wa sahbihi wa man ba'd. Kemarin kita sudah paparkan terkait dengan apa namanya keterangan Al Imam At-Tibi. Ini dinukil oleh pentahkik mungkin pentahkik dari apa Paulul Mufid Syekh Utsaimin rahimahullah beberapa hal yang dianggap masalik riya ad-daqiqah tempat-tempat jalannya riya yang sangat halus beliau nukil dari Urayan Al-Ghazali dalam Al-Ihya Ihya Ulumuddin ini tentunya yang artinya dipilih dengan sepengetahuan dengan pengetahuan beliau atau beliau sendiri yang menukilnya dan itu sudah dibersihkan oleh beliau dipilih oleh beliau yang pertama <clears throat> wa akhfa min dzalika an yakhtashiya ay al-amil bi ta'ah bihaitsu la yuridu al-itla' wa la yusarru bi dhuhuri ta'atihi ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام Nah, aktivi mungkin juga ngambilnya dari beliau dari Al-Ghazali. Lebih halus dari itu. Ketika seorang yang beramal mengerjakan ketaatan dia bersembunyi diam-diam tidak diketahui oleh orang lain bihaitsu la yuridul istilah tidak ingin diketahui oleh orang lain dan tidak gembira tidak senang bi ta'atihi kalau kelihatan taatnya ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس tapi seiring dengan itu ketika dia melihat orang dia senang kalau mereka justru mendahuluinya mengucapkan salam wa an yuqabiluhu bil bashashati wat tawqir menyambut dia dengan wajah yang berseri dan hormat segan wa an yusnu alaihi dan memujinya wa an yanshatu fi qada'i hawaijih semangat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya wa an yusamihuhu fil bai'i wasyira juga masalah ad-duyun ya memberinya toleran dalam hal jual beli utang piutang ala ustaz aja kok wa an yuwassi'u fil makan memberikan kelonggaran tempat yang lapang bagi dia fa in qasara fihi muqassir saqula dalika ala qalbi miripnya dengan yang disebutkan oleh Abdi kemarin nah ketika ada orang yang kurang di dalam memenuhi hal-hal ini berat dirasakannya di dalam hati wa wajada istib'adan fi nafsihi dan yang menganggapnya muncul dalam hatinya yang rasa jauh ka'annahu yataqabal ihtiram maat ta'ah seakan-akan dia menuntut penghormatan dengan ketaatannya allati akhfaha yang dia sembunyikan ma'annahu lam yattali alaihi atau lam yuttal alaihi padahal itu tidak diketahui orang laulam yakun qad sabaka minhu tilka ta'ah kalau tidak pernah, seandainya tidak pernah ketaatan itu mendahului, muncul darinya. Lamma kana itu taksir nas fi Jadi kalau dia tidak pernah berbuat taat selama ini. Ketika disikapi orang seperti itu kurang di dalam memuliakannya, menghormatinya, dia tidak pernah merasa itu jauh, tidak menganggapnya masalah. Wa mahla wa mahma lam yakun wujudu al ibadati ka'adamiha bagaimanapun keberadaan ibadah ataupun tidak adanya ibadah itu fi kulli ma yata'allaqu bil khalqi lam yakun qad qada'a bi ilmillah terkait dengan semua yang, ter, yang berhubungan dengan makhluk lam yakun qad qada'a bi ilmillah berarti dia tidak merasa puas dengan pengetahuan Allah tentang ibadahnya walam yakun khalian an syaubin khafiyyin min riya akhfa min dabibin naml dan berarti tidak sepi tidak bersih dari campuran-campuran yang halus dari ria yang lebih halus daripada langkah semut. Wa kullu dalika yushiku an yahbata al-ajr. Ini semua boleh jadi bisa jadi ya. dikhawatirkan menghancurkan meruntuhkan pahala yang dia harapkan. Wala yaslam minhu illa siddiqun. Mirip dengan Nabi kemarin. Tidak ada yang selamat dari perkara seperti ini kecuali orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang betul-betul jujur imannya, jujur ikhlasnya. Nah, sehingga betul-betul memang dikatakan Sahal bin Abdullah Tustari itu ikhlas itu syai'un asyaq 'ala nafs. Sesuatu yang sangat berat bagi nafsu manusia. Nah. Watania yang kedua, an yaj'al al-ikhlasa lillah wasilatan li ahadil matalibid dunyawiyah la ghayatan wa qasdan dia jadikan ikhlas kepada karena Allah itu wasilah untuk mendapatkan urusan dunia, bukan tujuan. Bukan pas dan bukan niatnya itu. Tapi untuk jadi wasi, wasilah. Qala Syekhul Islam. hukia anna Aba Hamid Al-Ghazali balagahu <clears throat> Pernah diceritakan oleh Syekhul Islam ini berarti memang dari Syekh Muhammad bin salam al Nukil diceritakan bahwa Abu Hamid Al-Ghazali sendiri pernah sampai kepada beliau berita keterangan anna man akhlasa lillahi arba'ina yawman tafajjarat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanihi dulu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Imam Ghazali itu pernah mendengar berita keterangan bahwa siapa yang ikhlas bisa ikhlas 40 malam 40 hari 40 malam dia ikhlas karena Allah akan muncul memancar dari lubuk hatinya hikmah sampai kepada ke lisannya. Akhirnya apa? Dia akan bicara dengan hikmah. Kala katanya kata beliau Imam Ghazali pun berkata Fa'ahlasu arba'ina yauman. Jadi dia berbuat berusaha untuk ikhlas selama 40 hari. Falam yatafajjar syai'un. Ternyata tidak ada yang memancar sedikit pun Kata Imam Ghazali. Fadakartu dalika li ba'dil arifin. Saya tanyakan kepada sebagian orang arif, kata Imam Ghazali. <clears throat> Faqala li, kata orang arif itu, kata orang bijak itu, dia berkata kepada saya, "Innama akhlasta lil hikmah walam tukhlis lillah." Yang kamu lakukan itu karena engkau mencari hikmah, bukan mencari Allah, bukan karena karena Allah kan wasi wasilah. Ini gambaran yang dekat dan ini nah ini yang ini dikatakan oleh Syekh di awal masa Korea ad-daqiqah. Jalan-jalan ria yang sangat halus. Nah, Summa qala Syekh Syekhul Islam wadalika li'anna al-insan qad yakunu maqsuduhu nailal ilmi wa hikmah. Seseorang itu mungkin tujuannya untuk mendapatkan ilmu dan hikmah au nailil mukasyafat atau ingin mendapatkan bisa punya mukasyafat punya firasat tajam buat taksirat kalau memberi ceramah memberi nasihat berbekas au naila ta'zimin naslahu atau menginginkan pujian penghormatan manusia kepadanya wa madhahum sanjungan mereka kepadanya au ghairahum minal matalib قد عرف ذلك قد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه atau tujuan-tujuan lain yang memang dikenal bahwa hal itu bisa didapatkan kalau ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu jadi wasi, wasilah untuk tujuan-tujuan tadi. Kan misalnya juga bahwa kesalehan itu kan berbuah anak dan istrinya terja, terjaga. Ya, seperti dalam ayat wa kana ta'na wa kana abuhuma Jadi buah. Ini kan mirip seperti ini. Artinya kok kadang-kadang orang itu berbuat, beramal itu supaya dia ikhlas untuk supaya nanti dia jadi anak orang saleh, anaknya terjaga. Mirip kan? Fa in qasa fa idza qasada an yatluba bil ikhlas wa iradati wajhi kana munafiqan. Nah. Ini ada yang anak ulangi dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam di Taimiyah. Wadalika li'anna al-insan karena seseorang mungkin niatnya itu untuk mendapatkan ilmu dan hikmah atau ingin mendapatkan mukasyafat wa ta'sirat mampu dia menyingkap baru melihat orang sudah tahu oh ini orang ini nggak beres oh ini Ilmu-ilmu yang harus yang samar dia bisa menangkap. At-ta'sirat bisa memberi pengaruh kalau bicara ataupun apa kepada orang lain. Au naili ta'zimin nas lahu ingin mendapatkan penghargaan penghormatan manusia kepadanya wa madhahum iyahu ujian manusia kepadanya au ghairahu minat matalib dan tujuan-tujuan lain harapan-harapan lain qad urifa yang diketahui anna dzalika yahsul bil ikhlasi lillah wa iradati wajhi. Yang itu semua diketahui bahwa itu akan diperoleh kalau orang itu ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Fa idza qasada, maka ketika dia mengharapkan an yatlub dzalika bil ikhlas, dia mengharapkan hal itu dengan ikhlas wa iradati wajhi dan menginginkan wajah Allah karena mutanafidan berarti dia mutanafid bertentangan bertentang bertentangan. Lianna man arada syai'an li ghairihi. Nah. Fathani huwa al-murad al-maqsud li dhatihi. Wal awal yuradu li kaunihi wasilatan ilaihi. Nah. Ini karena siapa yang menginginkan sesuatu untuk tujuan yang lain. Berarti yang kedua itu huwal murad. Ghairihi ini yang merupakan murad wal maksud bidah bidatih. Wal awal syai'an itu yuradu likaunihi wasilatan ilaihi. Nah, mari nilai diri kita. Masing-masing tahu keadaan keadaan dirinya. Alangkah sulit memang ikhlas. Alangkah su sulit. Fa idza qasada an yukhlisa lillahi liyasira amliman au arifan au dha hikmatin. Maka ketika dia punya niat Sengaja dia ikhlas karena Allah supaya jadi orang yang alim, supaya jadi orang yang arif, supaya jadi orang yang memiliki hikmah. Al-sahibu mukasyafat. Jadi ahli mukasyafat wa tasarrufat wa nahmi dzalik fa huwa huna lam yuridillah. Berarti di sini dia bukan menginginkan wajah Allah. Daqiqah betul. Bal ja'alallaha wasilatan ila dalikal matlub al-adna. Dan berarti dia menjadikan Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan tujuan yang rendah, yang lebih rendah. Lihat dalam Dar'ut Ta'arud Al-Aql wa Naql. Kitabnya Syekhul Islam rahimahullah jilid 6 halaman 66. Yang kedua, jadi dia niatkan ikhlas karena Allah untuk mendapatkan satu tujuan. Nah, ya. Berat kan? Nah, berat untuk ikhlas itu. Kita mengatakan ikhlas. Nasallallahu salamah wa yuwaffiqana lima wa yarda. Nah. Wasalituha yang ketiga. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi syarh Ma di'bani Ja'ian. Hadis itu panjang lengkapnya di'ban Ja'ian ursila إلى غنم bi لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه نعم وشرف لدينه نعم dua serigala yang dilepaskan ke yang kelaparan dilepaskan kepada seekor kambing itu tidak lebih berbahaya tidak lebih menghancurkan dibandingkan ketamakan kepada harta dan kedudukan ya dibandingkan bahayanya harta harta ambisi terhadap harta dan kedudukan terhadap agama agama seseorang jadi lebih berbahaya orang yang mengejar ada semacam nah, mungkin nanti punya juga dan ya. dari siapa Sufyan Sauri atau Sufyan Jainah Abu Baidillah ulama itu tabib <laughs> jazakallah khairan masya Allah nah ya subhanallah jadi nah alhamdulillah. dua perkara ini masih lebih berbahaya dibandingkan dua serigala kelaparan. Bayangkan oleh kita, dua serigala yang kelaparan itu dilepaskan ke seekor kambing. Apa jadinya kambing tersebut? masih belum apa-apanya dibandingkan dengan orang yang tamat ambisi kepada harta dan kedudukan. Dua perkara ini terhadap agamanya itu lebih menghancurkan dibandingkan serigala tadi. Dibandingkan serigala tadi. Qala rahimahullah wa hahuna nuktatun daqiqah. Ada poin yang sangat halus di sini. Wahya anna al-insan qad yadhummu nafsahu bainan nas ada kadang-kadang orang itu mencela dirinya, ya saya ini apalah banyak dosanya, ya, banyak kekurangannya, begini begini begini. Wahia an insan qad yadhummu nafsahu bainan nas yuridu bidzalik diinginkan ada muncul dalam hatinya supaya orang an yara annas annahu mutawadhi'un inda nafsihi Supaya orang lihat, wah Ustaz ini Masya Allah ternyata orang yang tawadu. Tidak segan-segan mencela dirinya, menyalahkan dirinya di hadapan orang banyak. fayar tabi'u dhalika wa yamdahunahu bihi. Nah, terangkat derajatnya dengan sikap tadi. Istilahnya kita merendah menaikkan mutu. Gitu ya. Nah, merendah tapi menaikkan mutu dibuat di depan orang lain. Masya Allah. Di, ah, dipuji orang enggak. Enggak, enggak. Halus kan? Nah, fayartafi'u bidzalika wa yamdahunahu bihi. Lalu mereka memujinya dengan sikap seperti itu. Wa hadha min daqa'iqi abwabir riya. Ini merupakan diantara perkara-perkara pintu-pintu riya yang sangat yang sangat halus. Al-ma'sum man asamahullah. Orang yang maksum itu yang betul-betul dijaga oleh oleh Allah. Nah. Wa qad nabaha alaihi salafus salih di ini sudah diingatkan oleh salafus saleh. Qala Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir. Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir berkata, "Kafa bin nafsi itra'an anta tabdummuha 'ala al-mala' ka'annaka turidu bi dhammiha zinataha." Wadalika 'inda Allah safah. Cukuplah orang itu dikatakan memuji dirinya. Engkau memujinya, engkau mencelanya, yaitu engkau mencelanya di hadapan orang banyak. Seakan-akan engkau ingin dengan cilaan itu tadi menghiasinya, nampakkan ke kebaikannya. Dan itu di sisi Allah adalah sah. Nah. nah. Ya. Eh, kalau memang ya, ya kita kan nggak tahu Ustaz itu bicara seperti itu apa di dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan apa syarat bahwa memang ada orang-orang yang seperti ini dan nah karena lemahnya kita manusia. Nah, ada yang kadang qad yadhummu nafsahu bainan nas yuridu bidzalika an yara nas annahu mutawadhi'un inda nafsi. Ingin dia ya, terangkat derajatnya. Wadalika allahi safa Kalau sudah di allahi safa di sisi manusia juga safi Dan itu akan sebentar saja kemudian dibalikkan oleh Allah keadaan keadaan. Nah, kalau mendapatkan rahmat Allah ditunjukkan oleh Allah. Ya, jadi ikhlas itu bukan bukan perkara main-main. Setiap saat kita berada dalam perjuangan untuk membersihkan membersihkan niat yang nah, agar ikhlas. Bersih dari ria. Nah, bersih dari tiga hal ini tadi. Ya, masalik daqiq masalik ria ad-daqiqah. Betul-betul jalan ria yang sangat sangat halus <clears throat> Nah, riak bisa jadi apa? Wasil apa namanya? Ikhlas itu bisa jadi wasi wasilah untuk yang adna. Untuk yang adna. Lalu kita nggak boleh mengharap Ustaz. Kalau kita misalnya beramal supaya anak kita jadi soleh, nah, tinggal nilai sendiri dengan keterangan Syekhul Islam Ibnu Nilai nilai sendiri. Bagaimana keadaan kita? Nah. Ya, yeah. Wallahu a'lam. Nah ini. Makanya subhanallah disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wala yaslamu minhu illa siddiqun. Dan tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang-orang yang betul jujur. Betul-betul jujur iman imannya. Dan pantas Allah sebutkan Siddiqun itu dia di bawah setelah para ambia. Kedudukan yang paling istimewa di kalangan manusia setelah ambia adalah siddiqun Selalu mereka ber, ini apa namanya cocok dengan wahyu. Ya, sehingga tidak lagi mereka ragu datang masalah-masalah yang apa sesuai. Kita lihat kita selalu ingat dengan kejadian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gimana caranya? Ya memang paling pertama kan juga beliau yang mengatakan Syekhul Islam Taimiyah kalau di dalam hati itu ada kejujuran maka yang lain pun akan terbawa menjadi jujur. Ya. Karena hati itu adalah Malikul Akbar. raja bagi anggota anggota tubuh. Rasulullah juga mengingatkan. Syekhul Qala ini Malikul A'dha ini perkataan Abu Hurairah. Ya. Wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa ahsanu qaul. Tapi perkataan Rasulullah wasallam itu lebih baik. Lebih baik. lebih baik. Karena apa? Raja itu kadang-kadang dia baik, rakyatnya nggak baik. Ya kan? Kadang-kadang rakyatnya yang baik, rajanya nggak nggak baik. Tapi kalau yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau hati itu baik, jujur, maka yang lain pun jujur. Yang lain pun ju, jujur. Matanya jujur, lisannya jujur, telinganya jujur, tangannya jujur. ولا يزال رجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا dan orang itu senantiasa terus dalam keadaan dia berusaha untuk jujur selalu memilih kejujuran, lebih baik dia jujur daripada tidak jujur, maka dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Nah, itu pangkalnya di di dalam hati. Tapi bagaimana ketahuan Ustaz? Ya, sudah tadi Rasulullah menyebutkan. Kalau di dalam hati itu jujur, lisan itu jujur. Dan akan dibantu terus dalam keadaan kejujuran. Dalam keadaan terus jujur. Nah, kalau dalam hati itu ada jujur, karena Allah, itu akan terus di, diberi kemudahan oleh Allah untuk ber, berbuat jujur. Nah, diriwayatkan mungkin nanti pernah tahu seorang syabab minta izin kepada Rasulullah untuk mencuri ya Allah. Nah, Rasulullah mengatakan yang penting kamu jujur. Pergi dia dari Rasulullah SAW bingung. Permintaan Rasulullah cuma satu, engkau jujur. Subhanallah. Gak bisa tidur semalaman mau mencuri. Nanti kalau besok ketemu sama Rasulullah, aku jawab apa? Ya. Kisah itu masyhur juga itu. Akhirnya dia tidak jadi. Ya Rasulullah ternyata berat juga pengkom. Berat, jujur itu berat. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Nah, baik. <clears throat> Sekarang kita lihat keterangan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Itu ketika membahas hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi yang kemarin. Asyirkul khafi. Asyirku al-khafi. Syirik khafi. Ini sesuatu yang halus tersembunyi. Halus tersembunyi. Dan dia membahas tentang riak. Nah, riak itu yang kopiahnya itu seperti ini. Ada masalikul riya yang daki, dakiqah. Nah, ini kalau yang lain mungkin misalnya kita murni ngambil dari Ihya Ulumuddin kita mungkin enggak ragu-ragu. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masukkan dalam catatan kaki dalam kitab beliau. Menukil juga perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Nah. Ini sudah dibersihkan kalau misalnya itu dicari oleh murid-murid beliau sudah ditunjukkan kepada kepada beliau. Nah, kalau yang dikatakan Syekhul Islam memang anak pernah baca Imam Ghazali seperti itu. Jadi menjadikan ikhlas lillah itu sebagai wasi wasilah. Jadi jangan tanya lagi. Seringan apa berapa ikhlas ya, kadang-kadang mungkin apa kita nggak boleh kan kalau misalnya ber, sudah kita hadapan inilah karangan Syekhul Islam. dan juga perkataan Sahal bin Abdullah Tustari yang mengatakan bahwa ikhlas itu asyak alam sangat sangat berat kenapa nggak ada bagian yang sama sekali laisa lahu hadzun nah, fihi syai laisa lahu hadzun fi fil ikhlas syai'un tidak ada bagian dia sedikit pun di dalam keikhlasan itu jadi tidak ada untuk am pokoknya mudah murni karena karena Allah entah mau jadi apa anaknya, keluarganya, istrinya mau jadi apa besok. Dia beramal karena karena Allah. Qala rahimahullah wa riya'a fatun 'azimah wa yahtaji ila 'ilajin syadid wa tamrinun nafsi 'ala al-ikhlas. Ini kita kita nah, baca. Riya itu penyakit yang berat, besar dan butuh penanganan yang berat. Sekelas Sufyan ats yang dikatakan dalam sebagian bait syair ketika menjelaskan bahwa di kalangan ahli bid'ah hizbiyun itu tidak ada orang-orang seperti ini. Ya, tidak ada di kalangan mereka Sufyan At-Tauri alladhi 'allama an-nas daqiqatal wara' yang mengajari manusia warak yang sangat halus. Warak yang sangat halus, sangkin halusnya beliau diminta ya. Takwanya beliau, waraknya beliau takutnya itu untuk jadi pemegang sebuah kekuasaan yang ditunjuk jadi qadi diminta untuk jadi qadi beliau menolak diancam nah akhirnya apa melarikan diri ke sebuah negeri jauh dari pusat pemerintahan sampai di sana ternyata ada omong-omong dicari terus oleh para aparat negara dicari terus sampai akhirnya nah, di sebuah tempat bertanya ada masalah satu apa, keluar ucapan dia. Yang, yang tentu dari orang yang ahli hikmah, ahli ilmu. orangnya ini mendengar ucapan itu, tersebar ucapan itu. Ini nggak mungkin keluar kecuali dari orang setingkat usia Tsauri. Di mana dia? Ketahuan juga. Karena sudah bersembunyi untuk jadi untuk benar. Subhanallah, alangkah sulitnya. Ya beliau yang mengatakan, ya. Nah, yang beliau dapati dalam menangani sesuatu yang lebih berat itu tidak ada kecuali menangani masalah niat. Nah. Qala wa tamrin nafsi 'ala al-ikhlas dan melatih diri untuk ikhlas. Wa mujahadatuha fi mudafa'ati khawatir riya. Berjuang sungguh-sungguh untuk menghilangkan pikiran-pikiran eh, ria wal aghrab tujuan-tujuan yang merugikan wal isti'anatu billahi ala daf'iha dan minta tolong kepada Allah untuk menghilangkannya la'allallaha yukhlisu imanal abdi wa yuhaqqiqu tauhidahu mudah-mudahan Allah mengikhlas membersihkan iman seorang hamba iman kita dan membersihkan pula meluruskan tauhid tauhid kita Qala wa ammal amal li ajli dunya wa tahsilu azradiha. Ini bab yang berikutnya ya. Adapun amalan untuk dunia. Atau kita lompat aja dulu nanti kita lihat terangan dari enak. Baik. Qala wa ammal amal li ajli dunya wa tahsili azradiha. فإن كانت إرادة العبد كلها إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس lahu fil akhirati min nasib seperti dalam bab berikutnya beliau menukilkan hayat nah man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Ini untuk mereka yang beramal demi dunia dan betul-betul berusaha untuk mendapatkan tujuan-tujuannya. kan? kalau keinginan hamba tersebut semuanya adalah tujuan itu untuk dunia, tidak ada sama sekali keinginannya untuk mendapatkan wajah Allah dan negeri akhirat, fa'adha laisa lahu fil akhirati min nasib. Sama sekali tidak dapat bagian. Bahkan apa kata Allah? Nah, ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa Wahadal amal ala hadal wasfi la yasduru min mu'min. Nah, yang seperti tadi, yang sama sama sekali tidak ada keinginan untuk mengharapkan wajah Allah, tidak mungkin itu diterlaksana, tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Apalagi mukmin. Eh, mukmin tidak mungkin melakukannya. Kalau muslim ya kalau masih imannya lemah, tidak mungkin dia. Nah, pasti ada sedikit walaupun sedikit. Tapi seorang yang mukmin sama sekali tidak akan keluar, tidak akan muncul perbuatan yang mereka mengharapkan wajah Allah apa namanya dunia sama sekali fa innal mu'min walau kana dha'iful iman seorang mukmin walau kana dha'ifal imani la budda an yurid Allah wad daral akhirah mukmin selemah apapun imannya pasti dia mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat nah, pasti dia mengharapkan surga mengharapkan dijauhkan dari neraka nah ya Qala wa amma amal min amal man amila al-amala liwajhi Allah wa li ajli dunya wal qasdan mutasawiyan aw mutaqariban fa hadha wa in kana mu'minan fa innahu naqisul iman. Dan siapa maka dan pun yang mereka yang mengerjakan amalan karena Allah juga karena dunia dan dua tujuan ini seimbang atau hampir berdekatan tujuannya sama besar hampir-hampir berdekatan. Wa ingkana mu'minan kalau meskipun dia mukmin maka dia itu adalah orang yang lemah atau kurang imannya. Wat tauhid kurang tauhidnya, wal ikhlas dan kurang keikhlasan keikhlasannya. Wa amaluhu naqisun li faqdihi kamal ikhlas dan amalannya kurang juga nilainya karena hilangnya kesempurnaan ikhlas. Wa amma man amila lillahi wahdah wa akhlasa fi amalihi ikhlasan taman. Nah, siapa yang mengerjakan amalan karena Allah dan mengikhlaskan di dalam amalannya itu ikhlas karena Allah sempurna keikhlasannya walakinnahu ya'khudhu ala amalihi ju'lan wa ma'luman tapi dia menjadikan mengambil upah atas amalannya itu dan sesuatu yang maklum kadar ukuran yasta'inu bihi alal amali waddin yang dia gunakan jualan tadi, upah tadi, bayaran tadi, ya. Itu sesuatu yang maklum, itu dia gunakan untuk beramal karena agama. Kal ji'alat allati tuj'al ala a'malil khair. Seperti upah-upah ataupun bayaran-bayaran ya yang diberikan kepada amalan ini karena amalan-amalan baik, kebaikan-kebaikan. Kal mujahid alladhi yatarattabu ala jihadihi ghanimatan aw rizq ghanimatun aw رزق yang berakibatnya nanti berbuah karena jihadnya itu dia dapatkan ghanimah atau rezeki. Nah, wakal awqaf alati tuj'al ala masajid wal madaris wal wadha'if ad-diniyah liman yaquma bi yaman yaqumu biha dan juga waqaf yang diberikan diletakkan di masjid-masjid ya atau dibuatkan karena untuk masjid atau madrasah-madrasah ataupun tugas-tugas keagamaan lainnya tugas-tugas keagamaan lainnya misalnya dari mudin kemudian jadi apa lagi muadzin imam khatib pengajar fahadalah yadur akhdahu fi imanil abdi wa tauhidihi la yadur akhdahu tidak berbahaya tidak merugikan imannya kalaupun dia mengambil bagian yang diberikan tadi. Ghanimah. Walaupun memang boleh-boleh saja dia menolak. Seperti seorang, nah di kalangan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW ada seorang, nah dia, walaupun mungkin itu yang dimaksud ketika dia berseteru dengan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pulang dari Masjid Nabawi sallallahu alaihi nah, Masjid Nabi sallallahu kemudian pulang mengimami kaumnya salat Isya. Subhanallah panjang sholatnya. Al-Baqarah dia baca. Orang ini, sahabat ini, dia punya urusan penting. Untanya dia, nah belum dibantikan pun dibersihkan pun dia apa apa Dia ingin cepat-cepat. Mu'an lama sekali. Akhirnya dia, kalau tadi Alhamdulillah saya bisa malah <laughs> Itu dia segera meninggalkan tempat nah, sholat sendiri. Sholat sendiri dia kenapa? Kemudian dia urus pun tanya Dilaporkan sahabat yang lain kepada Muaz bin Jabal, "Oh, si fulan tadi begini." Oh, munafik muncul. Orang ini kayak yang munafik, meninggalkan jamaah seperti ini, Prof. Dilaporkan oleh sahabat tadi kepada Rasulullah. Nah, ini punya apa? Punya marah lah Muaz kan. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, ditegur Muaz bin Jabal. Nah, Lihat bagaimana teguran Rasulullah kepada orang yang beliau katakan sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini uhibbuk. buk anta ya mu'an Nah, inna minkum munafirin. Itu sudah sebuah teguran keras berbekas di dalam hati para sahabat. Nah, kemudian dalam peperangan dalam perjalanan perjalanan apa namanya tahap pertama itu dia dapat mendapatkan kewajiban dia diberikan kewajiban kepada dia ya jatah dia diberi diberikan kemudian dia berkata ini apa ini jatahmu bagianmu dari Rasulullah datang dia bawa bagian dari ya Rasulullah apa ini ini hakmu yang diberikan oleh Allah untukmu bukan untuk ini saya berperang tapi saya berperang supaya nah ini oh, benar ya ini saya ditembak panah tepat di sini dan aku akan jadi jadi mati syahid di sini Subhanallah. Kata Rasulullah, kalau dia jujur, dia dapatkan. Dan memang, ketika dalam peperangan dicari orang ini, ternyata betul mati. Tertembak panahnya, tempat ditunjuk yang tempat yang di, ditunjuknya. Ah huwa aku aku kemarin ditanya betul dia. Nah, ini nah, artinya boleh kalau dia pun misalnya nggak mau mengambil. Ya. Nah, Hal-hal yang sudah di Qala rahimahullah, fahadha la yadur akhdhuhu fi imanil abdi wa tauhidih. Tidak membahayakan iman dan tauhidnya. Likaunihi lam yurid bi amalihi ad-dunya. Karena dia bukan mencari dunia dengan amalan amalannya. Wa inna ma arada din. Yang dia inginkan apa? Agama. Untuk membela membela agama, memperjuangkan agama. Nah, kalau misalnya dia nggak dapat yang marah, Nah, kemudian dapat sedikit marah. Nah, ini mungkin termasuk yang dipertanyakan. Wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamiddin. Dan dia tunjukkan, dia maksudkan bahwa apa yang dia peroleh itu untuk membantu dia dalam menjalankan agama. Walihada ja'ala Allah fil amwali syar'iyyah oleh karena itu Allah jadikan pula dalam harta-harta syar'i itu kezakawat wa amwal al fai. Ada harta-harta zakat, harta-harta fai, hasil nah, perang, wa ghairiha juz'an kabiran. Ya, dan harta-harta lainnya itu ada bagian besar seperlima dari misalnya harta fai itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, Liman yakumu bil wadhaif yang digunakan untuk orang-orang yang menjalankan wadhaif diniyah wa dunyawiyah an-nafi'ah dan tugas-tugas duniawi yang bermanfaat. Kama qad urifa tafasilu dzalika sebagaimana diketahui rincian-rincian hal itu. Nah, dalam pembahasan yang lain. Hadza tafsil yubayyinu laka hukma al mas'alah kabirat asy Nah, rincian ini menjelaskan kepada kita hukum masalah ini yang betul-betul besar urusannya wa yujibu laka an tunazzilal umura manazilaha wallahu alam dan wajib untuk kita menempatkan semua urusan itu pada porsinya masing-masing jadi tidak digebiah-uyah istilahnya tidak dihukumi dengan sembarangan nah nah langkah sulitnya Ya, jadi nggak bisa kita mengatakan atau kita mengatakan insya Allah kita ikhlas itu juga belum tentu. Inna ira Allah menyebutkan Inna Allah yahulu bainal mar'i wa Allah mendinding hati seseorang dan nah dia mendinding antara antara Allah mendinding seseorang dan hatinya. Hati itu di tangan Allah. Allah di antara dua jemari Allah Allah bolak balikan kepada apa yang Allah kehendaki. Kalau betul itu ikhlas, dia akan berbuah ikhlas kebaikan terus. Makanya sesaat saja orang itu bisa ikhlas, itu sudah jadi luar biasa. Di sisi Allah besar. Fihi masail al-ula tafsir ayatul kahfi. Tafsir ayatul kahfi. Nah, ayatnya itu. Qul innama ana basyar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a fal yaman amalan salihan." wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. syaitnya di situ yang ayat yang kalimat penggalan terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal saleh itu adalah amal yang ikhlas dan salat. Dan itu yang dikehendaki dari kita. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalan itu adalah yang paling aswab dan paling ikhlas. Akhlasuha wa aswabuha. Paling ikhlas niatnya karena Allah. Paling sawab sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimaksud dengan ikhlas sudah lewat disebutkan oleh beliau. Ayat tidak abdi di amalihi kullah yang ya'malihi kullihi wajah Allah wa daral akhirah. Dia niatkan untuk beramal itu karena Allah dan mengharapkan kampung akhirat, mengharapkan sur surga. Jadi bukan dalam urusan dunia ah, nanti mau jadi apa anaknya urusan urusan itu urusan Allah. Kalau memang dia jujur berbuat ikhlas karena Allah, mati dia anaknya akan Allah jaga. Itu janji dari Allah. Tapi bukan untuk untuk itu. Nah, kita hukumnya Nah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi. Jangan jadi wasilah ikhlas itu. Nah. Yang kedua kami asalnya al-amrul azim fi raddil amal as-sali idza dakhalahu syai'un li Dia Li ghair li ghairillah. Perkara besar. Apa tertolaknya amalan saleh jika dicampuri oleh sesuatu selain Allah. Nah, Allah katakan apa? Ana aghna syuraka anisyirik. Yang dalam riwayat yang lain Allah menyatakan ana minhu bari. Nah, ana minhu bari. Allah berlepas diri dari amalan amalan tersebut. Mungkin logikanya juga kalau amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan beliau adalah manusia, manusia biasa, bagaimana dengan amalan yang tidak karena Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kira-kira jadi apa? Asalifahna. Nah, apalagi tadi masalikur masalikur riya dakwah ini tadi. Ya, yang ini diterangkan oleh beliau sebagaimana telah lalu juga yubtala bihi al ulama wal umar wal ubad wal musyammilun an an ansaqil jid ya ini tidak hanya menimpa kita menimpa para ulama ahli ibadah dan orang-orang yang semangat menempuh jalan akhirat. Nah, itu terkena. Ya. Nah, cukuplah ini betapa menunjukkan juga betapa jujurnya juga Imam Imam Ghazali. Ya. Nah, ya, kalau misalnya dia enggak jujur kan enggak enggak diceritakan kepada kita. Kalau dia itu pernah mengharapkan seperti ini kejadiannya. Salisah, nah, zikrus sabab. Al-mujib lidalik wa huwa kamalul ghina. Disebutkan sebabnya kenapa ditolak karena sempurnanya sifat ghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak butuh kepada amalan kita. Sehebat apapun dalam hadis Abu Dzar bin Ghifari radhiyallahu an, hadis qudsi dari Rasulullah SAW Allah menyebutkan, "Ya ibadi innak law anna awwalna illa innakum lan tablughu durna naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni kalian tidak bisa mencapai keadaan di mana kalian memberikan manfaat kepadaku ataupun memberi mudah mudarat kepadaku tidak akan bisa merugikan Allah nah ketaatan kita tidak membuat Allah semakin mulia menambah kekuasaannya kemaksiatan kejahatan kita tidak membuat Allah jatuh tidak membuat Allah rendah Nah, bahkan walaupun kita misalnya langsung memusuhi Allah, menyerang Allah, mencaci maki, naudzubillah, seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi, itu juga tidak membuat Allah rendah. Nah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafiha wafikum iya. Itu semua tidak lain adalah amalan kamu. Uhsiha lakum yang aku catat, aku simpankan untuk kamu. Lalu aku sempurnakan kamu, berikan kepada kamu balasan yang sempurna dengan amalan tersebut. Faman yahmadi faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yaluman illa nafsah. Nah. Kamalul kamalul Allah tidak butuh. Bahkan dalam ayat yang disebutkan dalam layanan Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum itu bukan bukan karena Allah butuh takwa kita taat ini butuh taat, taat kita tidak. Bahkan disebutkan dalam hari surat Al Imran ketika Allah menyatakan walillahi ala nasi hijjil baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara man kafara fa Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur tidak mau menjalankan tugas tersebut berhaji karena Allah maka ketahuilah Allah tidak butuh kepada alam ini. Allah tidak berhajat kepada kamu tidak berhajat dengan dengan kita. Qala Rabi'ah inna minal asbabi annahu ta'ala khairus syuraka. Di antara sebabnya juga adalah kenapa ditolak? Karena Allah adalah sebaik-baik sekutu yang kita jadikan teman untuk kita minta pertolongan, minta bantuan kepada kepadanya. Nah, bukan dalam artian sekutu kita jadikan teman apa namanya e, menyerahkan ibadah, kepada Allah, kepada yang lain juga, bukan itu maksudnya. Nah, al-khamisah al-khawna khawfun Nabi saw ala ashabihi min riyah Kekhawatiran Nabi terhadap sahabat terkait dengan riyah. Nah, bahkan lebih dikhawatirkan daripada daj dajjal. Nah, Asadisa annahu fassara bi anna al-mar'a yusalli lillah lakin yuzayyinuha lima yara min nazar rajul ilaihi. Dan beliau tafsirkan maksudnya pria itu adalah di mana seseorang sholat karena Allah tapi kemudian dia perbagus ketika dia tahu ada orang yang memerhatikan dia. Dan bukan masing-masing kita pahamlah. Kita tidak menuduh orang lain, tapi kita kira mungkin kita sendiri melakukannya ya mungkin bisa jadi kita sendiri juga melakukan atau pernah melakukannya nah ya nah ini yang sudah kita pangkas nah, kalau yang tolabah mungkin supaya dinilai baik oleh ustadznya nah, atau mungkin yang abinya taklim di sini melihatnya nah, ya nah, tidak wallahu a'lam Baik, insya Allah kita pada kesempatan lain bab berikutnya. نعم